Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Faqala rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.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 Kata orang ini sangat bermanfaat untuk pemula ataupun untuk yang ingin bagus e, lagunya tapi makhrajnya pengen kena. Kita masih di juz ke-30, kita akan masuki surah ke-84 Al-Insyikok. Al-Insyikok. Di sini ada Pak Pak Rabu ya, Pak Rabu, Pak Rabu. Ya. Pak Rabu iya. dari PT Timah ini akan kita akan coba belajar untuk kita belajar makhorijul huruf surah al-insyikok تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا di sini lagunya belakangan kayak gini yeah. Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis Bismillah. Saya dulu ya. Oh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini Pak Idas gitu ya, Pak ya. Idas Idas sama hmm. Syakot Syakot Ya Bapak Igas sama unsakot. Ah, uh, ungnya ditahan, Iva. Igas sama unsakot. Igas sama unsakot. Syakot. Unsakot. Gitu ya, ada tasir jadi situ ya. Jadi kalau dihentak idas, idas sama unsak, syakot. Bah, diulang. Ya ida sama unsakot. Bagus gitu ya. Tapi ujungnya ada hamasnya pak. Ujungnya ada hamasnya. Ya. Susah memang di sini. ida sama unsakot. sakot sakot sakot Sakot. Kalau di, di pesawat ada sakoci ya. ya. Sakot. Tapi ada tasjidnya nih. Ya. sakot Sakot. Ya begitu ya. Wa adinat liurab biha wa huqqat wa alzinat liro eh betul liro biha wa huqqat nah gitu ya tapi di di di di, di mana ya hmm. wa azinat biha wa huqqat wa azinat wa azinat wa azinat lirob biha wahukot wa izal arabu mudat wa izal ardu mudat nah bagus ayat keempat masih di surah al-insyikok surah ke-84 kata orang ini bagus Pak belajar begini hmm bagi yang bela baru belajar ini kan kalau baru belajar takut apa di di di papa oleh kita wa al alqat ma fiha wa takhallat eh, Bapak wa alqat ma wa alqat hamas wa, wa alqat ma fiha Watakhollat. Bagus. Kho ya. Watakhollat. Watakhollat. Bagus. Wa adzinat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Hanya kecil. Wa huqqat. Wa huqqat. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi Ya ayyuhal insanu innaka kadihun kadihun kadiun ha kadihun bukan nama oh. ya innaka innaka ya diulang dari awal ya enaknya ya ya ayyuhal insanu innaka kadiun ila ila ila rabbika kadhan kadhan kadhan hanya jadi hang ikhfa kadhang kadhang famulaqi famulaqi famulaqi fa amman fa amman ya idham ya fa amman utiya bahu biyamini Fa utia, utiya utiya utiya kitabahu bizi biyami biyamini biyamini biyamini ya ya kita teruskan masih di surah ke-85 ini nggak apa-apa ada belajar eh, nanti ibu bapak sudah bagus ya cuman saya hmm. takut makrotnya ini ini untuk bagusnya ya hmm. saya ulang lagi sudah ada ayat ke tujuh ya baik ya. saya ulang ya nanti ya. ibu dan bapak mengikuti fa amman hmm. kita bahu biami nih ya bareng fa amman utia kita bahu biyamini biyamini biyamini gitu nggak usah pakai lagu dulu ya yang penting makhraj nanti lagu belakang Fasau fasau, ini banyak orang pasau ya. Fasau fayuhasabu hisabai idgham gunnah hisabai yasiro mana apa tuh Pak Rebo yasiro eh dua patah dibaca satu jika dihentikan madiwad ya madiwad ya, ya ayat ke-8 bareng pasal fasaufa yuhasabu hisabayasiro yasiro Terus tapi dibunyinya jangan panjang nih Pak ya segera ya Fasau ingat ya e, nanti sambil sambil dengerin ini kan direkam nanti di internet ada sambil bercermin di sini Fasau fayuha sabu hisa dan jadi jangan ada panjang fasaufa yuhasabu hisabai hisabai yasiro bareng fasaufa yuhasabu hisabai yasiro gitu ya. nanti kalau sudah lagu فسوف يحاسب حسابا yasira nanti ya ini ininya dulu sampai selesai ke bawah wayang tuh ya wayang qalibu ila ditekan di panjangnya ila ahlihi masrura wayang kolibu ila ahlihi masruro ahnya besar apa kecil ahnya coba diulang lagi ahli ya dari wayang ya ulang wayang wayang kolibu wayang wayang kolibu ila ahlihi Mas Ruro, bagus. Nah, eh, ibu dan bapak sepertinya lagi belajar sendiri. Kita tidak egois ya. Di luar sana lewat internet mereka juga belajar. Sebegini di papa. Betapa enaknya. Kalau pakai lagu mah gampang, tapi susah makhrajnya. Kalau pakai begini orang yang terbata-bata akan lumayan ya insya Allah. Dan e, eh, silahkan buka di internetnya di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com. Di sana ada. Bukan hanya tulisan, bahkan ada gambarnya pakai YouTube ya kalau nggak salah itu pakai ada ada nanti ada gambar, ada film-filmnya. Kita teruskan ya. Ayat ke-10. Wa amma Wa amman utiya kitabahu wara'a zah ri wa amman utiya kitabahu ri zah ri Zohri. Zohri. Oh, Pak Hari so, itu kok ngambil nyuri napas di tengah. Ini kan lagi belajar baca ya. Hmm. Ya, Katakanlah kita jadi pemula lagi. Tapi kalau udah lagu nanti nggak boleh motong-motong nggak boleh ya. Kalau kalau udah lagu wa amma man utiya kitabahu wara Zohri, gitu ya. Coba pakai lagu. Wa amma man utiya kitabahu nggak kuat nanti tinggal bagi dua ya. Kalau nggak kuat oh, nggak jangan dipaksain kalau lagu. Tapi karena kita mah ini mah jadi kelas pemula lagi, ngajarin juga orang-orang lewat internet, dimanapun mereka ada yang di Inggris, ada yang di Prancis, di mana tinggal ngakses internet kita ya, itu di www.arirkm.com. Bukan hanya suara, tapi gambar dan aplikasi-aplikasi yang lain. Ayat 11 masih di surah ke 84. Fasau fasaufa yad yad'u suburo subu sa su su ya thubura fasaufa yad'u suburo. jadi kalau ibu dan bapak dengar di mana suaranya agak-agak lemas, memang ini karyawan belum pada makan mungkin atau udah makan. <laughs> <laughs> kurang mantap atau kekedinginan cuacanya nih di, di kutub wa la sa'ira wa la sa'ira ini eh, manfaat untuk siapa? Untuk suami kita, barangkali suami kita belum bagus, atau istri kita, atau anak kita, atau tetangga kita, mereka dengerin akan seneng ya, akan mudah. Tuh mama lagi ngajar gitu kan. Innahu tadi kan ada yang itu ya kita nggak nggak bisa kenceng. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Gitu ya. Innahu zanna Alaiyahur. innahu zanna Alaiyahur. bala inna rabbahu kana bihi basira in oh, eh, Bala inna rabbahu kanabi basiro Fala uqsimu bisyafaq Fala uqsimu bisyafaq Bisyafaq Ulang Fala fala uqsimu bisafaq walaili wama wasaq walaili wama wasaq wal qamari idza tasaqqa wal qamari diulang wal qamari tasako tasaqqa tasaqqa ulang wal qamari tasako tasaqqa latar kabun tabaqan an tabaqa latar kabunna tabaqon Tobakon antobako. Oh, bagus. Latar kabun antobakon antobako. Latar kabun antobakon antobako. Fama lahum la yu'minun Fama lahum la yu'minun minun Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun Termasuk ayat sajadah ya Kenapa mereka tidak beriman tidak bersujud sajadah wajib itu atau paling tidak aja subhanallah Ya ada. Jadi uh, harus sujud kita saja ada wajib kalau ya ini. Iya. Wa idza quri'a ya-nya enggak dibaca. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Lagi. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an yasjudun. Gitu ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu a'lamu bima yu'un Fabashirhum bi'azabin alim Fabashirhum bi'azabin alim Di humi pasapawi ya Fabashirhum bi'azabin alim فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون illallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun ghairu mamnun ghairun mamnun ghairu mamnun ghairu mamnun saya sangat uh, apa ya bangga dengan para boy ini. Tadi awalnya kan targetnya pensiun baru bisa baca Quran ya. Hmm. Ternyata di masa sebelum pensiun malah sudah haji, sudah umroh dan sudah lancar baca Quran. Merasakan ya enaknya itu Bagaimana komentar Pak Rebo di PT Timah ini? E, tinggal berapa lama lagi kita pensiun nih Pak Rebo nih? Eh, satu tahun ini udah habis saya. E, eh, apa kesan kesan kesannya? E, eh, rasa apa bahagia bisa baca Quran? Ya, alhamdulillah yang tadinya saya tidak bisa mengenal huruf hijaiyah dengan adanya pertolongan dan ajaran dari Pak Ari, Alhamdulillah saya ya. jadinya bisa membacanya. Bukan hanya bisa kenal huruf ya, bisa ya, membacanya. Ya. Dan itu susah di masa di masa seperti ini. Kalau Mbak kan masih muda ya, dari awal sudah ada latar belakang bisa membaca Quran kan, sudah bisa lagu. Cuman apa kurangnya? Uh, suka ya. mindeng sama apa sih Rukat ya. <laughs> Hmm. tapi dari da da beda bo dengan Bu Ika ini beda lah terbelakang Uh, eh, dia sudah uh, ayah ayahnya kiai besar alhamdulillah kalau ya kita ya alhamdulillah ya ada hidayah di PT Timah ini bahkan bisa beberapa orang melancar Sebetulnya metode ini sangat bagus untuk Pak Roland sama Mbak Desi itu. Tapi semua orang jadi jangan dipikir di luar di luar kita sudah pada pinter pak. Bapak sudah tahu lah orang pergi haji tiap tahun di jilbab. Kadang-kadang baca Quran nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Kita tuh alhamdulillah. Eh, kita, saya sangat berterima kasih pada PT Timah pada pimpinan semuanya ya yang sudah memberikan karyawannya untuk belajar loh Pak itu. Allahu Akbar. Tidak ada jarang sekali e, perusahaan memberikan keleluasaan walaupun memang peminat baca Quran tidak seperti peminat ceramah, ya. tapi beberapa orang alhamdulillah ya. Ada Pak Diarto, sekarang di mana di Pangkal Pinang ya? Ada Pak Anhar, ada Pak Bayu, Ayu. Pak siapa lagi yang sudah pensiun ya dulu ya? Marjuk. Pak Marjuk dan segalanya. Alhamdulillah ya dengan Bu Yani ya. ya. Ini, walaupun Bu Yani sudah pensiun nanti bisa menikmati suara-suara kita ini di internet. Uh, kita bukan tujuan untuk pamer untuk apa yang kayak gini ilmu kita masih sedikit tapi itu tadi banyak saudara-saudara kita yang ngaku dirinya muslim tapi belum bisa baca Quran ingin baca Quran takut nah maka oleh sebab itu untuk pemula ini bagusnya dihentak nah, coba sekarang teteh yang jadi gurunya ya dari ayat 1 ulang idas sama dihentak ya. Saya yang menjadi muridnya kita. Iya, Dari bismillahnya sama. Bis Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita ikuti. Bismillahirrohmanirrohim. Ijas. Ya, nah, itu ya. Ini pengaruh orang Betawi. ijaz ijaz ijaz un syak um. Ijas sama'un kot Hamasnya mana? Ya? Syakkot nah, Ya Idas iya kot syakkot Syakkot Wa a, wa azinat li rabbiha wa hukkot Hal kecil wa hukkot wa azinat li rabbiha wa huqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat eh, sekarang para bawa yang jadi gurunya saya jadi muridnya wa izal ardu muddat ya. wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat Para waktu hamasnya udah kena tuh gue ikat hamasnya masih ketinggal terus wa wa azinat li rabbiha wa huqqat kecil wa huqqat wa huqqat wa azinat li rabbiha wa eh, u li rabbiha la wa azinat li rabbiha wa u uqat wa huqqat wa ya. azinat li rabbiha wa huqqat terus Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan kadhan kadhan famulaki ki famulaki bagus Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki Fa amma man utiya kitabahu biyaminih Ya Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih فسوف يها Kecil, yuha, eh, ha. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Fasawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا Wayanqalibu ila ahlihi masrura Para bawa jadi gurunya lagi. Wa amma man Jangan pakai lagu. Jangan pakai lagu. Wa amma man Wa amma man utiya Utiya Ulang Wa amma man utiya kitabahu Waro azohri Ya Wa amma man utiya kitabahu Waro Fasaufa ya- pendek. Fasaufa yad. Fasaufa ya, ditekan. Fasaufa yad'u subura. Fasaufa ya, subura. Wayasla yasla sa'ira. Wa yasla Sa'iro. Sa'iro ya. Sa'iro. Ikat dulunya. Innahu kana fi ahlihi masruro Innahu kana fi ahlihi masrura Innahu zon anna al-yahur eh betul yahur yahur, yahur. innahu zonna al-yahur innahu zonna al-yahur yahur yahur bala bala inna rabb bahu kana bashiro, basyira bala inna rabbahu kana bihi basyira fala uqsimu bisyafaq fala uqsimu bisyafaq Walaili wa ma wasyaq. Sin kecil, sin kecil. Ulang. Walaili wa eh, eh Walaili wa ma wasaq. Walaili wa ma wasaq. Para bapak gurunya, wal qamar. Wal Pendek. Wal izat tasak wal qamari zat tasyaqa latar kabun latar latar kabun atau tobakon latar kabun atau bakon anjabak to antobak antobak ya latar kabun atau bakon antobak ya, tobak Terus, kargo. Famalahum. Jangan pakai lagu. Famal. Famalahum gitu. Famalahum la yu'minun. Kalian. Ya? Famala. Famalahum la yu'minun. Ya. Faiza kuria alaihimul Qur'an. Qur'an. Wa iza kuria wa iza kuria alai wa iza kuria alaihimul Qur'anu la yasjudun wa iza kuria alaihim balil balil lazina kafar kafaru kafaru yukadzibun ya balilladzina kafaru yukadzibun naik dulunya wallahu wallahu a'lam a'lamu wallahu a'lam <laughs> dulu wallahu a'lamu bima yu yu'un ya. Wallahu a'lamu bima yu'un Fabashirhum bi Fabashirhum bi azabin alim Fabashirhum bi azabin alim Illa illallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun illallazina Bapak ingin berterima kasih pada pimpinan Bapak? Siapa Pak? Siapa? Bosnya itu? Oh Pak ini Pak Joni. Ya, hmm. silakan di, disampaikan. <clears throat> Oh. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada atasan kita Pak Joni Arahman hmm. yang sebagai kepala perwakilan timah di Jakarta dan juga saya berterima kasih kepada Pak Anhar Pak. Pak Anhar ya. ya Pak iya, iya. Anhar Ramli ini awal awalnya yang penggerak ya menggerakkan ya. saya dan menarik saya untuk belajar ini Pak sehingga pimpinan, ketemu juga dengan Pak Ari ini. Ya, Alhamdulillah. Ya. Pimpinan pusat. Pimpinan pusatnya saat itu oleh Pak Tobrani Alwi ah. dan sekarang dijabat oleh Bapak Wahid Usman. Bapak Wahid Usman. Terima, kita, terima kasih, kasih kepada mereka ya. Kepada mereka memberikan, kita ucapkan ini ya, telah memberikan kesempatan, kesempatan dan waktu. Ya Mhm. pada kita semua untuk belajar hal ini. Alhamdulillah ya. ya. Eh, mudah-mudahan ya. mereka dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya dan diberikan Amin. keberkahan dalam hidupnya. Baik, terakhir ya kita lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا an famulaki famulaki famulaki Pasau Bayu aja, buih sebaiknya So. اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن fama lahum la yu'minun وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون wa idza quri'a alaihimul qur'anu la بشرهم بعذاب أليم Sadaqallahul Azim. Ibu dan Bapak, terima kasih PT Timah, terima kasih hampir 2 tahun saya ngajar di PT Timah lebih ya, lebih 2 tahun. Iya, Empat tahun, masya Allah. Terima kasih pimpinan semuanya yang memberikan kesempatan saya ngajar di PT Timah ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bila hitabik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.